Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab apa? Kitab ringkasan dari kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana Al-Fusul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimatullah al-mu'arrikh al-mufassir. Naam, ingat-ingat ya namanya ya. Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Naam. Beliau digelari dengan apa? Al-Mu'arrikh Al-Mufassir. Naam. Kita lihat. Kemarin terakhir kita ambil adalah peristiwa mengenai lahirnya Rasulullah dan siapa sosok seorang wanita yang menyusui Rasulullah dan bagaimana pertumbuhannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum kita baca sempurna, namun sudah ada faedah yang sangat Luar biasa kemarin. Rasulullah dilahirkan pada tahun berapa? Tahun gajah istilahnya gitu. Paham ya? Dikenal dengan tahun gajah. Amul Fil tahun gajah. Bulan apa? Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Tanggalnya para ulama berbeda pendapat. Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Itu masyhur ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW ketika dilahirkan oleh ibunya, apakah bapaknya masih hidup atau sudah mati? Antum? Ewa, iya, pendapat yang rojih sudah mati, sudah meninggal. Paham ya? Meninggal di atas agama Islam atau di atas agama jahiliyah? Di atas agama jahiliyah. Riwayat yang mengatakan bahwasannya Nah barakallahu fikum ketika Rasulullah mendakwakan agama Islam mereka dihidupkan kembali kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kemudian matikan kembali itu riwayat yang tidak benar. Ada riwayatnya. Paham ya? Dinukilkan itu ada bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu dihidupkan kembali membaca syahadatain. Setelah itu diwafatkan lagi jadi mereka meninggal di atas agama Islam. Jadi orang-orang sebagian orang sufi ya atau sebagian ahlu bid'ah mutolal mereka nggak setuju kalau ahlu sunnah mengatakan kedua orang tua Rasulullah di neraka. Wah, mereka mengatakan masa Nabi Muhammad masa orang tua neraka katanya. Allah musta'an. Itu kita katakan bukan masalah masa nggak masa itu loh ya. Permasalahan itu dalil sekarang itu. Dalilnya ada atau tidak? Oh, dalil jelas sekali kan kemarin Rasulullah didatangi seorang pemuda, seorang lelaki, "Ya Rasulullah, enak eh, abi?" Wahai Rasulullah di mana bapakku? Kata Rasulullah, bapakmu di neraka. Naam, finnar. Akhirnya orang ini mungkin tersinggung gitu ya, pergi. Setelah pergi, datang dia dipanggil falama qafada'a. Ketika berpaling dipanggil lagi. Setelah dipanggil, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Rasulullah langsung katakan langsung. Paham ya? Berada di neraka. Yang kedua, ibunya kalau seandainya ibunya itu muslimah, mukminah, kalau seandainya seperti itu, misalnya Rasulullah ketika minta izin mendoakan ampunan diizinkan. Tapi nggak diizinkan itu. Eh, tu rabbi an astaghfirali ummi falam ya'dan li. Aku minta izin Rabbku untuk mendoakan ampunan buat ibuku tapi aku nggak diizinkan. Menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum, ibunya itu tidak di atas agama Islam. Paham ya? Di atas agama sebelum munculnya agama Islam itu agama jahiliyah Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kata mereka, mereka itu aslinya ashabul fatrah katanya. Tidak. Paham ya? Ashabul fatrah itu lain lagi pembahasannya nanti. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW ketika ibunya meninggal, usianya berapa saat itu? Kurang lebihnya berapa tahun kemarin? Rasulullah ketika nah ibunya meninggal, kan ibunya meninggal setelah apa? setelah ziarah ke Madinah mengziarahi paman-pamannya Rasulullah itu ya. Setelah itu pulang lagi di perjalanan di tempat namanya Abwa, ya kan? Lagi perjalanan pulang mau ke Mekah, ternyata meninggal dunia ibunya. Nah, usianya Rasulullah saat itu berapa tahun kurang lebihnya? 6 tahun. Paham ya? Kurang lebihnya 6 tahun. 6 tahun 3 bulan 10 hari. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin ya? 6. Kemudian ketika Rasulullah SAW mengunjungi kuburan ibunya, Eh? Rasulullah menangis, mengeluarkan air mata, menangis. Sekelilingnya orang-orang yang bersama Rasulullah jumlahnya berapa? Menangis juga di itu. Berapa jumlahnya kemarin? Seribu. Semuanya berpakaian lengkap. Eh? Berpakaian penutup kepala yang terbuat dari apa? Besi. Paham ya? Masya Allah. Sekarang pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah falamma matat ummu, Ketika ibunya meninggal dunia, hadadathu ummu Aiman. Kemudian yang mengasuhnya Ummu Aiman. Nah, barakallahu fikum. Ummu Aiman ini namanya siapa ya namanya? Siapa namanya? Ada yang tahu enggak? Birkah kalau salah ya. Nah, kalau enggak salah Birkah namanya ya. Ya kan? Nah, nanti cek lagi. Ewa. Jadi ketika ibunya meninggal, yang mengasuhnya kemudian Ummu Aiman mengasuhnya. Wahia maulatu. Ummu Aiman itu maulanya. Maksudnya dulu mantan budaknya. Maula itu mantan budak dimerdekakan jadi maula. Paham ya? Naam, Ummu Aiman ini mengasuhnya. Wa warisaha min abi. Ya, dari barakallahu fikum mewariskannya dari apa? Dari bapaknya. Jadi awal mulanya Ummu Aiman itu budaknya, dimerdekakan jadi maula. Yang perempuan maulat, kalau laki-laki kan maula. Kan itu naam. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya yaitu Abdul Muthalib yang memberikan jaminan kepada Rasulullah saw menjamin, mengasuh, merawat itu Abdul Muthalib sebelum Abu Talib. Nah, Abdul Muthalib ini siapa namanya? Al-Akh. Abdul Muthalib siapa namanya kemarin? Ayo, Nam. Siapa? Dengan ter, dengan tertukar loh, ada Abu Talib, ada Abdul Muthalib. Tanya ingat ingatan berkali-kali. Abdul Muthalib, Abu Talib, Abdul Muthalib, Abu Talib. Siapa namanya Abdul Muthalib? Eh, Hasan Syaibatul Hamdi. Caranya itu Abdul Muthalib kakek, Abu Talib paman, kakek Syaibatul Hamdi, Abu Talib Abu Manaf. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umr. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak usia samani sinin 8 tahun, tuwfiyat jadduh, kemudian kakeknya meninggal. Usia berapa tadi? 8 tahun. Jadi ketika Rasulullah usia 8 tahun kakeknya meninggal, padahal kakeknya yang menjaga beliau juga. Wa ausa bihi ila ammih. Kemudian ternyata kakeknya ini Abu Ta Abdul Muthalib ini mewasiatkan kepada pamannya, yaitu siapa pamannya tadi? Abu Talib. Nah ya, pamannya Abu Talib. Nah, ila ammihi Abi Abi Talib. Namanya siapa tadi Abu Talib? Namanya Hamdalah Abu Talib Ayo, Abu Talib, Masmo, Abu Talib siapa namanya tadi? Abdul Manaf. Eh? Yang antum tanamkan di benak antum itu jangan Abdul Mutalib, Abdul Mutalib ada, Abu Talib ada. Kanan Abdul Mutalib, kiri Abu Talib. Paham ya? Abdul Mutalib Syaibatul Hamdi. Abu Talib Abdul Manaf. Jangan tertukar lagi ya ini ya. Nanti katanya lagi nanti kapan-kapan. Kita lihat sini. Li'annahu kana syaqiqa Abdullah. Karena Abu Talib ini eh, saudaranya Abdullah. Abdullah siapa nih? Bapaknya Rasulullah. Ya enggak? Nah, eh, saudaranya bapaknya Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah. Abdullah ini saudaranya Abu Talib. Paham ya? Saudara kandung. Nah. Fakafalahu kemudian Abu Talib mengasuhnya. Wahatahu atamahiyatah. Hatahu catatan kaki bawah itu biar antum paham artinya hatau ra'ahu. Yang mana Abu Talib menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan yang sempurna. Memberikan penjagaan yang sempurna. Aha, ah, hatahu ay eh, ra'ahu. Ya enggak? Nah, hafizahullah taala wa ra'ah. Wa ra'ah itu artinya wa hafizah. Paham ya? Penjaganya. Na'am barakallahu fiikum. Jadi Abu Talib menjaga Rasulullah SAW dengan penjagaan yang sempurna. Wa nasarahu hina azza nasnan, azza nasrin. Dan kemudian Abu Talib pun apa? Memberikan pertolongan kepada Rasulullah ketika Allah Taala mengutusnya. Eh, ketika diutus menjadi na'am barakallahu fikum rasul dan nabi, itu yang menolong siapa di antaranya Abu Talib dengan apa? Dengan pertolongan yang sangat mulia. Nah, dibela Eh, dilindungi padahal Abu Talib ini nggak masuk Islam juga, Tidak mau masuk Islam juga. Alasannya apa alasannya? Pertama asobiyah fanatik. Kedua khawatir nanti menjadi telaan di tengah-tengah kabilah marga Quraisy kata mereka seperti itu. Kata Abu Talib. Paham ya? Kalau seandainya bukan karena aku khawatir eh, terhadap celaan orang-orang Quraisy, misalnya aku akan menganut dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Semakna dengan itu yang dipantun sebutkan itu ya. Nah, barakallah. Tapi asobiyah fanatik dan juga teman duduk yang jelek. Abu Jahal nanti apa? Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Bisik-bisikin, dibisik-bisikin, bisik-bisikin. Akhirnya apa? Ketika akhir hayat pun Rasulullah mendekat ingin mentalkin, datang dua orang itu. Eh, ditalkin agar mengucapkan la ilallah malah didatangi dua orang tadi itu. dibisik bisik teman duduk yang jahat tadi itu. Allahul musta'an. Berikutnya, ma'anahu kana mustamirran 'ala syirkihi ila anmat, Ya kan? Bersamaan pertolongan Abu Talib tersebut, Abu Talib terus-menerus di atas kesyirikannya sampai mati. Ya kan? Buktinya mana buktinya? Buktinya ketika Rasulullah mentalkan ya'am Qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah akan aku jadikan hujah nanti di hadapan Allah taala. Pamannya malah ngatakan apa pamannya? Pamannya malah lebih cenderung ngikutin dua orang yang bisik-bisik ini. Atar ghabu'an milatnya Abdul Muthalib. Eh, Abu Jahal sama siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah bisik-bisiki, kamu benci po dengan agamanya Abdul Muthalib. Akhirnya apa? Famata. Eh, famata ngabaraka fa'aba ayyakula la ilaha famata ala millati Abdul Muthalib. Enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama jahiliyah. Itulah pamannya Rasulullah Abu Talib. Tapi masih mendapatkan syafaat atau tidak? Syafaat memperingan adab bukan mengentaskan adab. Adab yang paling ringan yang diberikan oleh Abu Talib apa adabnya? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih itu bilang Paling ringannya itu sudah. Allahul musta'an. Na'am barakallahu Kita ambil dikit lagi. Fa khaffaballahu bidzalika min karena kama sahal hadis bidzalik Allah. Akhirnya Allah telah ringankan dengan sebab pertolongan Abu Talib kepada Rasulullah, Allah telah ringankan azabnya dengan sebab apa? Abu Talib pernah menolong Rasulullah dan Rasulullah memberikan syafaat kepada pamannya. Kama sahal al hadis bidzalik. Sebagaimana yang telah sahih di dalam hadis yang nah barakallahu fikum datang mengenai hal tersebut. Apa itu hadisnya? Bahwa itu melihat sendiri. Naam yaitu huwa fi dhahdhah min narin walaula ana Laka nabi fid darkil asfali minan nar. Artinya apa? Dia itu berada di permukaan neraka yang ringan. Paham ya? Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Kalau seandainya bukan karena aku kata Rasulullah, niscaya dia berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allah musta'an pamannya Abu Talib. Bayangkan itu. Nah, kemudian kita ambil dikit lagi biar ana eh, faedahnya agak banyak. Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam, kemudian pamannya mengajak dia pergi ke Syam dagang. Jadi orang dagang itu bukan perkara aib, bukan perkara cacat ya. Antum jualan apa saja yang penting halal enggak masalah. Mau jualan temhu, paham ya, atau jualan darmi, dadarmi, paham ya? nah atau dartem, tempe misalkan temhu, tempe tahu enggak masalah, yang penting halal. Paham ya? Jangan sampai jualan-jualan yang haram. Ini Rasulullah diajak dagang ke Syam ini. Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijaratin wa huwa ibnu sintai asyrata sanah. Umur-umur ini ingat-ingat ya umur-umur ini meninggalnya ibunya ketika usia berapa, ditinggal mati pama, eh, kakeknya usia berapa, nanti ajak dagang usia berapa. Kita lihat. Beliau diajak dagang pamannya ke Syam nah ya, usianya 12 tahun. Eh, masih muda, 12 tahun ya. Nah, barakallah fikman itu berapa usianya antum sekarang? Berapa tahun? Antum? 11 eh, 12 tahun diajak dagang ke Syam. Wadhalika min tanamil lutfihi bihi. Karena apa? Benar-benar sempurna lemah lembutnya sayangnya Abu Talib pada Rasulullah. Diajak. ada. man yakum bihi idza tarakahu di Mekah. Karena enggak ada yang nanti yang menunggu, melindungi, mengasuh Rasulullah di Mekah itu enggak ada kalau tinggal. Paham belum? Abu Talib sayang sekali gitu loh ya. Sampai ketika dagangmu diajak. Karena kalau ditinggal di Mekah itu enggak ada yang merawat, enggak ada yang menunggu, enggak ada yang melindungi diajak datang ke Syam. Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam. Kemudian Abu Talib dan para sahabat yang lainnya eh, yang ikut pergi ke Syam melihat minal ayati fihi sallallahu melihat tanda-tanda kenabian situ. Melihat tanda-tanda kenabian. Ini enggak semuanya sahih ya, ada yang sahih dan yang tidak tanda-tanda kenabian yang sebutan nanti itu. Mazada ammahu fil wasati bihi. Yang apa yang dengan tanda-tanda tersebut akhirnya mas semakin pamannya itu apa? Nah, bagaimana caranya melindunginya? Nah, ya. Nah, melindunginya dan juga menjaganya. Wal hirs alaih semangat sekali untuk melindunginya karena ada tanda-tanda kenabian. Min tadlil ghamamah lahu. Yaitu apa? Nah, barakallahu fikum dinaungi oleh awan. Jadi kemana beliau pergi, awan pun menaunginya. Paham ya? Nah, riwayat ini tentunya nanti dilihat lagi karena tidak semua riwayat mengenai tanda-tanda kenabian itu ada yang sahih ada yang tidak. Paham ya? Naam. Cuman masyhurnya seperti itu. Wa mail syajarah bidilha alaih. Dan apa? Dan pohon-pohon pun eh, ketika Rasulullah ada di sebelahnya atau di bawahnya, pohon-pohon itu nah barakallahu fi daun-daunnya langsung apa? Langsung nama nah menaungi beliau. Paham ya? Masya Allah. Jadi kemana saja misalnya dia taruhlah lagi berteduh, pohon-pohon itu langsung menaungi dengan apa dengan daun-daunnya itu. Masya Allah. Naam. Wa tafsiri bahira ar-rahib Ewa, ternyata apa? Ternyata ada orang ahlu ibadah yang ngasih kabar gembira tentangnya. Nah, dan merintahkan apa? Wa amrihi dan merintahkan pamannya li ammih memberikan perintah kepada pamannya dirujuk bi. Kamu asalnya pulang saja. Pulang ke Mekah lagi. Karena kalau ketahuan orang Yahud bahaya itu loh. Jadi Bahira ini ahlu ibadahnya orang Nasara ngasih tahu bahwasanya asalnya pulang saja gitu loh. Karena nanti kalau sampai ketahuan orang Yahud bahaya orang Yahud kan terkenal bunuh para nabi. Ya enggak? Dan nah, ketahuan tanda-tanda itu orang Yahud yang tahu bahaya. Kita lihat kenapa kok dikabarkan oleh ahli ibadahnya Rasul Bahira tadi itu. Nah, barakallahu fiikum kita lihat sini. Li'alla yarahu al-yahud fayarumunahu su'an. Agar orang-orang Yahud itu, eh, agar orang Yahud enggak melihatnya yang akhirnya mereka nanti apa ingin melakukan kejelekan untuk Rasulullah. Tujuannya itu. Jadi Bakira tadi ngasih kabar. Oh, itu tanda-tanda kenabian itu dan merintahkan pamannya Abu Talib untuk ngajak pulang lagi. Bawa pulang lagi, lagi ke Mekah saja karena bahaya kalau orang Yahudi lihat. Nanti bisa jadi orang Yahudi ini ingin membuat makar itu loh, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun untuk yang kedua kalinya, kan pertama kali tadi ya, yang kedua kalinya nah beliau diajak dagang lagi atau pergi lagi ke Syam dalam rangka apa? Nah, barakallahu fikum diajak bisnis, tanam modal, kerjasama dengan apa? Dengan Khadijah bintu Khuwailid. Nah, barakallahu fikum yang akhirnya Rasulullah SAW menikahi beliau radhiyallahu anha pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu Assalamualaikum alaihi wa sallam fid dunya wal akhirah